HCTV di seluruh tanah air, sebulan sudah kita telah melakukan ibadah puasa. Dan tentunya selama sebulan ini banyak hikmah yang kita rasakan dalam diri kita. Dan kita berharap hikmah ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk melangkah di masa mendatang selepas Ramadan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah pemirsa, sebulan itu kita lalui dengan penuh perjuangan. Dan tentunya perjuangan itu tidak akan berarti apa-apa apabila kita melakukan dengan dasar cinta cinta kepada Allah. Karena apabila sesuatu dilakukan karena cinta, maka semua itu akan menjadi ringan dan akan menjadi enteng. Cinta itu ada dalam hati kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa membersihkan diri kita dan hati kita dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan tausiah dan juga muhasabah dari Kiai Haji Abdullah Gimnasiar untuk kembali membersihkan hati kita sehingga selepas Ramadan ini hati kita bisa menjadi suci dan bening kembali. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Semoga Allah yang maha menatap, yang tahu persis semua niat di balik perbuatan kita. Menggolongkan kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena sehebat apapun amal, kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Dan semoga Allah yang maha tahu perilaku kita benar-benar menjauhkan kita dari sifat sombong, takabur. Sebab Allah menjanjikan la yadkhulul jannah tidak bisa selamat menjadi pewaris surga jikalau di dalam hatinya ada sebesar zarah saja takabur, sombong. Dan semoga Allah melindungi kita dari penyakit dengki, iri, karena dengan kedengkian akan membakar habis, menghanguskan semua amal kebajikan yang kita kumpulkan. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, semoga Allah memberikan kepada kita kalbun salim, hati yang bersih selamat. Karena yang bisa berjumpa dengan Allah ternyata bukan orang yang banyak amalnya saja, bukan orang yang hebat ibadahnya, tapi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari yang tiada manfaat harta ataupun anak kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih dan selamat maka di penghujung rangkaian dakwah kita bagaimana meraih sukses membangun negeri dengan satu hati membangun negeri dengan kiat 7B B yang ketujuh adalah bersihkan hati selalu masih ingat B yang pertama beribadah dengan benar siapapun yang ingin sukses pertanyaan pertama apakah saya sudah beribadah dengan benar atau tidak? Karena orang yang tidak punya ibadah bagai bangunan tanpa fondasi, pasti roboh. Diberi genteng bagus, roboh. Diberi kusen bagus, roboh. Orang yang tidak punya ibadah dengan baik, tidak punya keyakinan, goyah dan roboh. B yang kedua adalah kalau ingin sukses pertanyaannya, berakhlak baik. Karena kunci kesuksesan ibadah seseorang Salah satu alat ukurnya adalah akhlak Kalau seluruh masyarakat Indonesia berjuang akhlak baik hmm. Suami selalu rindu istri yang akhlaknya baik Betul? Sudah menikah belum? Belum Ingin yang berakhlak seperti apa? Pasti ingin yang berakhlak baik Sayangnya wanita berakhlak baik juga tidak mau kepada laki-laki berakhlak jelek. betul kan ibu-ibu? Oh, mbak-mbak, teteh-teteh, jangan salah pilih. Laki-laki berakhlak baik menikah dengan wanita berakhlak baik, rumah tangga insya Allah sakinah. Yang ketiga, B yang ketiga adalah belajar dan berlatih tiada henti. Mengapa? Karena setiap hari masalah berubah, kebutuhan berubah. Bagaimana mungkin segala yang berubah disikapi dengan kemampuan yang tidak berubah? Orang yang kemampuannya tidak berubah karena lambat belajar, lambat mengembangkan kemampuan dirinya, cirinya dua khas sekali. Yaitu selalu mengandalkan emosi dan meningkatnya tensi kalau orang kurang ilmu, jatuhnya ke otot lagi, kekerasan lagi, kekerasan lagi. Di negeri yang kita cintai, negara kita ini, banyak terjadi kekerasan. Kriminalitas yang terus grafiknya meningkat, ini mencerminkan tingkat kearifannya kurang. Bahkan kita lihat tidak hanya rakyat jelata yang sibuk dengan main otot, kalau suatu saat bangsa kita banyak belajar, maka tidak punya waktu untuk membuang-buang tenaga, waktu, bermain-main dengan kekerasan yang tidak menjadi solusi. Makanya kalau punya suami kurang ilmu nantinya emosional. Jangan pilih suami kurang ilmu. Ya dek? Hei, pilihlah suami yang berilmu begitulah ya <laughs> tenang ya kalau saudara ingin dipilih ya, tingkatkan belajar investasi kita adalah belajar dan berlatih